السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Kita masih membahas dalam pembahasan masalah solat. Beliau akan membahas tentang bagaimana bentuk solat yang sesungguhnya Adab-adabnya Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Maka beliau berkata dalam kitab ini Gal summa inna salati suratan dahirah. Kemudian <clears throat> ketahuilah bahwasanya salat itu ada bentuk dohirnya, ada bentuk batinnya. Beliau akan membahas sekarang ini apa bentuk dohirnya, apa bentuk batinnya. Wahagigatan batinah dan juga ada hakikah atau batinnya La kamala salati wa la tamama laha illa jami'ah. Tidak akan sempurna salat itu kata beliau kecuali jika bentuk dohirnya dilaksanakan, bentuk batinnya juga dilaksanakan. Dohirahnya ada, batinannya juga ada. Jadi bukan cuma dohir saja. Jadi apa dohirnya, apa hakikatnya beliau akan bahas sekarang ini. Fa amma suratuha adh-dhahirah Adapun gambarannya yang dohir di sini maksudnya fahiya al-qiyamu yaitu terdiri daripada berdiri wal qiraah membaca war ruku ruku was sujud sujud wa nahwi dzalika min wadaifi salati adh dan yang semacam itu daripada rukun-rukun salat dan pekerjaan-pekerjaan salat yang dohir Wa amma hakikatuha al-batina adapun hakikatnya dan batinnya salat itu yang tadi dikatakan pada awal mula bahwasanya salat dohir saja nggak sah, nggak diterima oleh Allah taala. Batin saja nggak sah karena nggak ada dohir. Jadi dua hal mutalaziman, dua hal yang harus ada. Jadi dohirnya kita laksanakan, batinnya juga disertakan. Batinnya apa? Famithil khusyuk. Khusyuk itu batin. Bagaimana pada majelis yang lampau itu dikatakan oleh Nabi SAW Salat yang dilaksanakan oleh setiap orang yang melaksanakan salat itu Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dari segi khusyuknya Semuanya khusyuk, semuanya diterima Sebagian yang khusyuk, bagian yang khusyuk saja yang diterima Enggak ada khusyuknya sama sekali, enggak diterima sama sekali oleh Allah Taala. Memang Salat yang tidak ada khusyuknya itu telah melepaskan kewajiban kita melaksanakan sholat. Emang sudah kita lepas, gugur kewajibannya. Artinya nggak perlu digodok. Tapi apa gunanya kita melaksanakan suatu amalan tapi tidak ada pahalanya? Nah, oleh karenanya beliau itu ingin menjelaskan, jadi ada bentuk dohir, ada bentuk batin, dua-duanya itu harus terlaksana. Supaya sholat kita itu benar-benar seperti fungsi asalnya, yaitu tanha anil fahsyai wal mungkar jadi sholat itu bisa mencegah orang yang melaksanakannya dari segala macam perbuatan keji maupun perbuatan kemungkaran. Wahudurul galab, hadirnya hati, memaknai setiap kata-kata yang kita baca dalam sholat kita. Wakamalil kamalil ikhlas, kita melaksanakan sholat itu dengan keikhlasan yang murni. Wa tadabbur, berusaha memahami. Wa tafahum, berusaha mengartii setiap apa yang kita kita baca dalam solat kita. Lima anil kiroah terhadap arti-arti bacaan kita. watasbi begitu pula berusaha hadir dan memahami tentang tasbih yang kita baca dalam solat kita. wanahwizalika dan yang semacamnya min wada ifis al batinah daripada pekerjaan-pekerjaan solat yang batin Fadahirus salati hifdul badan wal jawarih wa batinus salati hifdul was sirri. Maka kesimpulannya bahwasanya salat yang dohir itu adalah menjaga badan kita, menjaga anggota badan kita sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berucap dalam hadisnya sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Itu dohirnya batinnya juga disertakan. Batinnya kita tidak bisa mengetahuinya, batinnya dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lainnya yaitu seperti khusyuk, tadabbur dan lain sebagainya tadi. Wazalika mahallu nadaril haq minal abdi a'ni galbahu wasirrahu sedangkan batin solatnya itu adalah menjaga hatinya, menjaga lubuk hatinya, dan itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila jamalikum walakin yandurullah ila gulubikum wa amalikum sesungguhnya Allah taala tidak melihat kepada rupamu tidak melihat kepada badanmu tidak melihat kepada dohirmu artinya tapi sesungguhnya Allah taala melihat kepada batinmu hatimu itu maka hati ini adalah tempat penglihatan Allah SWT. Oleh karenanya kata beliau, hendaknya sholat kita harus disertai dengan dua hal sekaligus. Bentuk dohirnya kita laksanakan, bentuk batinnya juga terlaksana. Galal Imam Al-Ghazali rahimahullah, Masalul ladhi yugimu surat as-salat dohiratan wa yaghfalu an hagigati batina. Perumpamaan kata Imam Ghazali mereka yang melaksanakan sholat dengan bentuk dohir saja tapi tanpa diiringi bentuk batin kama salil ladhi yahdi kama salil ladhi yuhdi limalikin adimin wasifatan maitatan laruha fiha sama seperti orang yang datang kepada raja bawa hadiah tapi hadiahnya itu sebuah bangkai hadiah dikasih eh, raja dikasih hadiah bangkai gimana kira-kira nah ini bawa hadiah kan bagus dohernya bawa hadiah bagus tapi yang dihadiahkan itu adalah bangkai ini kata Ibnu Haddad mereka perumpamaan bagi yang melaksanakan sholat dengan bentuk dohir saja tapi tidak tanpa ada batinnya Wa masal ladzi yuqassiru fi iqamati dhahiri shalah kama salil ladzi yahdi ilal malik wasifatan sifatan maqtu'atal atraf. Sedangkan perumpamaan bagi mereka yang melaksanakan dohirnya saja tapi tanpa batinnya sama seperti halnya orang yang datang kepada raja membawa hadiah juga tapi hadiahnya bentuknya sebuah potongan hewan atau apa saja tapi tangan-tangannya semua terpotong kakinya terpotong Nah, jadi pasti rajanya raja itu merasa terhina dengan hadiah semacam dua hadiah yang disebutkan itu akan ter, merasa terhina. Gal maktuatul atraf di mana anggota badannya itu ujung-ujungnya itu terputus, tangannya buntung, kakinya buntung, makfu atal ainain matanya itu sudah tidak ada terculik Fahuwa walladhi qablahu muta'arridani minal malik ma lil igab wan nakal. Maka orang yang semacam ini berarti telah menyodorkan dirinya untuk apa? Bukan mendapatkan e, santunan daripada raja, mendapatkan kata terima kasih daripada raja, tapi akan mendapatkan azab dan siksa daripada raja orang semacam ini li bil hurma listihanatihima bil hurma karena keduanya itu berarti seakan-akan telah meremehkan menghinakan merendahkan raja wastah wastighfafihima bihaqil malik Sumagala kemudian beliau berkata fa anta tudi salataka ila rabbik maka kamu wahai saudaraku kata beliau sesungguhnya yang kau hadiahkan itu bukan dunia tapi solatmu itu yang kau hadiahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Solatmu itu kau hadiahkan kepada Tuhanmu. Fa maka hendaknya jangan sampai engkau hadiahkan solat yang buntung ataupun solat yang tidak ada rohnya, bangkai. Tidak, tapi solat yang sempurna. Solat yang ada nyawanya. Solat yang semua anggota badannya itu sempurna, itu maksudnya. Bagaimana itu bisa terlaksana? Dengan melaksanakan bentuk dohir solat dan juga bentuk batinnya salat. Wa minal muhafadu ala salati wal iqamati laha kamalu taharati wal ihtiyati fiha fil badani was wal makani. Kemudian termasuk daripada penjagaan terhadap salat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wahafidu yaitu dan jagalah dengan penjagaan yang sesungguhnya dalam salatmu kamalut tohara yaitu kesempurnaan melaksanakan bersuci oleh karenanya beliau al Imam Hasan al Basri mengatakan barang siapa yang ingin melaksanakan sholat dengan cara khusyuk maka hendaknya perbaiki toharohnya jadi toharoh itu adalah miftah kuncinya kunci untuk mendapatkan sholat diterima koci untuk mendapatkan sholat yang mencegah seseorang yang melaksanakannya itu daripada perbuatan keji maupun kemungkaran itu adalah toharah. Oleh karenanya Gola alaihi salatu wassalam At-tuhuru miftahus salah Maka sesungguhnya bersuci itu adalah kuncinya seseorang masuk ke dalam solat Wafil hadis al-afad hadis yang lainnya disebutkan At-tuhuru syatrul iman Bersuci itu adalah separuh daripada keimanan bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang mungkin banyak orang yang melaksanakan wudhu tapi tidak sesuai dengan anjuran. Atau banyak melaksanakan wudhu dengan anjuran tapi karena tidak diiringi dengan tasawuf jadilah seorang yang waswas. waswas. Kan banyak ini yang terjadi pada kita. Kadang-kadang diantara kita itu yang mengalami waswas itu mengira bahwasanya dirinya itu adalah seorang yang warok Waro itu bukan dalam toharoh, bukan hanya dalam toharoh, tapi dalam amanat, dalam harta, dalam tanggung jawab, dalam hartanya orang lain. Nah, itu lebih-lebih waro itu diutamakan. Kalau waro yang dikatakan oleh orang yang waswas saya ini sesungguhnya seorang yang waro itu salah. Karena dimanapun kitab kuning, kitab-kitabnya para ulama kitab-kitab klasik itu menyebutkan bahwasanya waswas itu tidak baik. Waswas itu sebabnya dua hal. Yang pertama karena kurang akalnya. Jadi kurang akalnya. Kan waswas banyak bentuknya. Ada waswas dalam toharoh. Ada waswas dalam sholat. Ada waswas dalam akidah. Nauzubillah. Nah, ini kalau sudah waswas dalam toharoh, kalau nggak cepat-cepat dihilangkan nanti akan berkembang waswas dalam sholat. Kalau nggak cepat-cepat dihilangkan akan berkembang menjadi waswas dalam akidah. Nanti bahkan nanti puncaknya dia akan mengatakan, eh Islamku itu benar apa tidak? Sampai seperti itu, na'udzubillah. Oleh karenanya, jadi supaya kita tahu, bukan karena waro yang orang waswas itu bukan karena waro nggak ada Imam Ghazali waswas nggak ada ulama-ulama yang senior itu waswas nggak ada jadi waswas itu karena dua hal yang pertama karena kurang akalnya siapa di antara kita yang mau dikatakan kurang akalnya agak tinting dikit gitu. Nggak ada yang mau kan? Ya itulah sebabnya. Kurang akal. Makanya dia penuh keraguan. Jadi nggak ada kepastian. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kedua adalah kurang ilmu agamanya. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari kita supaya tidak was-was. Setiap kali kita kencing, sebelum kita keluar dari kamar mandi, ambillah air kemudian percikkan ke dalam sarungmu. Ditanyakan oleh sahabat untuk apa ya Rasulullah? Agar supaya nanti kalau timbul, eh kayaknya keluar deh. Kencing dan sebagainya. Dilihat sama kamu, eh betul ada bekas airnya. Maka kamu katakan ini adalah bekas air yang aku percikkan tadi. Untuk apa Nabi SAW mengajari ini? Supaya kita melawan. Namanya juga was-was. -was. ada was-was dari malaikat itu. Oleh karenanya dimintakan oleh Allah Ta'ala, kita diminta oleh, Allah Ta'ala untuk selalu berlindung daripada was-was. Kula'udhu binnas min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Tuhan yang manusia daripada was-was. Nah, ini waswas, was Jadi nggak ada waswas was itu baik itu nggak ada. Nah, oleh karenanya harus dilawan. Jadi dokter siapapun, orang alim siapapun, tabib siapapun itu nggak bisa menyembuhkan waswasnya orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, jadi orang yang waswas itu sama seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW min min husni islamin mar tarkuhu Termasuk daripada kebagusan seorang mukmin dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya. Ini sesuatu yang tidak ada artinya. Sampai-sampai saya pernah lihat ada satu orang waswas dalam udu kamar mandi sampai satu jam. Ya kalau bukan di kamar mandi umum nggak apa-apa di rumahnya sendiri nggak jadi masalah. Tapi kalau di kamar mandi umum di masjid dan sebagainya yang ngantri banyak. Berapa dosa yang dia lakukan? Kadang-kadang yang ngantri itu dia mempunyai penyakit prostat dan sebagainya atau gula suka susah e, kadang-kadang kencingnya tidak tertahankan. Akhirnya dia najis. Kemudian dia mau sholat sudah bajunya najis, nggak mungkin lagi dia pulang ke rumah. Akhirnya dia sholat dan keadaan najis, dosa dia. Dia juga termasuk menanggung dosanya walaikumsalam. Nah, oleh karenanya jadi dalam segala hal tidak baik. Tapi ada waswas yang baik. Nah, jadi segala sesuatu ada baiknya, ada tidak baiknya. Tapi waswas ada yang baik. Dan kita harapkan waswas dalam hal ini ada pada diri kita, nggak apa-apa. Yaitu apa? Waswas dalam sodako, waswas dalam zakat. Kita udah keluarkan zakat nih, akhirnya timbul, eh saya sudah zakat nggak? Ya? Kayaknya belum deh, keluarkan lagi, keluarkan lagi itu nggak apa-apa. Ini waswas yang manfaat untuk fukara masakin, nggak apa-apa. Tapi kalau was-was menghabiskan air kamar mandi itu merugikan itu. Makanya sebagian ulama mengatakan ada obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan orang yang was-was dalam kamar mandi atau yang berkaitan dengan air. Gimana caranya? Setiap kali diambil wudhu, ambil masukkan kamar mandi katanya. Masukkan ke bak mandi. Mau ambil wudhu lagi, ayo. Kalau lama saya masukkan ke bak mandi. Itu nanti lama kelamaan jadi sembuh ya. takut kan ya. Nah, tapi jangan bilang disuruh saya, tanggung jawab sendiri. Nah, itu diantara karena apa? Nggak ada bisa menyembuhkan, nggak ada bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Anak harus melawan. Pertama kali melawan pasti ingat, eh nanti karena uh, eh, uduk saya itu nggak sah. Kalau uduk saya nggak sah, berarti sholat saya nggak sah. Nanti bagaimana saya dituntut oleh Allah Taala? Itu rentetan-rentetan daripada bisikan-bisikan setan itu semuanya. Harus dilawan sekali, dua kali, seminggu, dua minggu, tiga minggu hilang itu. Kalau kita mau sendiri, tapi kalau enggak dibiarkan tambah jadi itu nanti. Ada juga yang waswasnya dalam takbir. Kalau bukan imam gak jadi masalah. Kalau imam, makmumnya kesian. Nah, kalau makmumnya yang waswas seperti itu kan masih mending. Artinya yang lainnya ya udah salah sendiri. Jadi Allahu Akbar. Udah itu waswas lagi Allahu Akbar. Batalin lagi terus sampai keluar waktunya waliyazubillah gitu. Nah, ini ini waswas yang tidak dianjurkan bahkan sesuatu yang makruh jadi yang asalnya itu karena kurang agamanya, kurang ilmunya, dan yang kedua karena dia itu adalah seseorang yang kurang akalnya. Dua-duanya nggak ada yang bagus. Kita dikatakan bodoh dalam agama kita nggak mau, kita dikatakan kurang akalnya kita tidak mau. Oleh karenanya jangan was-was. Kalau was-was harus was-was ya bolehlah kita was-was tapi dalam zakat dalam sodako nggak apa-apa, tapi dalam ibadah tidak. Gitu. Nah kemudian tapi ada cara di antara caranya itu seperti yang diajarkan oleh Habibana Ahmad bin Hasan Al-Attas yaitu temannya Habib Ali bin Muhammad Habsyi, Saibul Maulid, gurunya Habib Ali Habsyi Kuitang yang di Jakarta itu, itu gurunya beliau. Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini seorang wali Allah Habib Ali Habsyi yang ada di Kuitang itu, setiap hari Minggu ada majelisnya ribuan orang datang. Itu beliau belajar kepada Habib Ahmad ini. Ketika beliau pulang ke Indonesia karena kelamaan di Hadramut sampai lupa bahasa Indonesia lupa. Jadi kalau mau dakwah itu agak susah. Kurang dapat difahami oleh masyarakat. Akhirnya dia tulis surat kepada gurunya. Guru doakan saya kesulitan di dalam berucap, berdiskusi dan berkomunikasi dengan kaum muslimin yang saya dakwai. Hanya dijawab oleh Habib Ahmad. Kalau sudah sampai suratku, maka kamu bisa berucap dengan sempurna, dengan lancar. Subhanallah begitu sampai suratnya, dia langsung bisa berbicara dengan lancar kepada kaum muslimin gitu. Nah, ini diantara karomahnya Habib Ahmad bin Hasan Atos. Habib Ahmad bin Hasan Atos juga yang sangat terkenal karomahnya di mana beliau itu pernah suatu waktu kawin dengan seorang wanita dari bangsa Bayazid dari Masyaih. 20 tahun dicerai, setelah itu dicerai. 20 tahun kemudian dia bermimpi Rasulullah SAW. Katanya suruh kembali lagi pada istri tersebut wanita Bayazid itu. Kenapa? Dari perempuan itu kamu akan mempunyai seorang anak yang ciri-cirinya tiga. Anaknya nanti akan keluar dan badan sudah disunat. Yang kedua tangannya itu cacat. Jadi yang sebelah kanan itu tangannya itu nempel gini. Kemudian yang ketiga matanya itu bercelah. Subhanallah akhirnya dia kawin begitu dia kawin keluarlah Habib Ali bin Ahmad bin Hasan atau ada gambarnya itu dekatnya Habib juga ada segar. Jadi tangannya agak cacat, matanya itu bercela dan subhanallah keluar lahir dalam keadaan hitam, saudari hitam. Nah, ini mereka. Paham? Jadi aulia itu seperti itu itu biasa. Itu karomah namanya. Nah, tapi sekarang ini banyak diantara kita yang melihat kepada mereka di akhirnya saja, enaknya saja. Siapa yang nggak tahu diantara kita Habib Soleh Alhamid Habib Soleh Tanggul? Luar biasa itu. Bahkan beliau mengatakan doaku itu lebih cepat daripada kilatan sambaran daripada kilat yang ada di langit itu kenapa beliau katakan itu? Bukan karena sombong, tidak. Tahadusan bin nikmah. Untuk memberitahu kepada kita bahwasanya lihat bagaimana Habibullah. Lihat bagaimana wali Allah. Lihat bagaimana kekasih Allah taala. Kalau Allah sudah mau sesuai dengan sabda Nabi sallallahu dalam diskusinya yang berbunyi Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Wabasarahu alladhi allati bihi La'in sa'alani la'u'tiannah. wa la in ista'adani waliku kalau sudah aku angkat menjadi waliku maka dia mempunyai kekuatan mataku aku berikan kekuatan daripada mataku aku jaga telinganya aku berikan pendengaran daripada kekuatan pendengaranku apapun yang diminta aku berikan apapun yang dimintakan perlindungan aku berikan perlindungan terhadapnya nah, itu sudah janji Allah itu disebutkan dalam hadis Bukhari oleh karenanya seperti Habib Soleh Tanggul ini kan banyak karomahnya dan kita sebagai Eh, komunitas ahli sunnah wal jamaah kita percaya dengan yang adanya karomah sampai sekarang pun masih ada yang namanya karomah ini diantara karomahnya beliau ini katanya Haib Soleh ini buru-buru pengen pergi ke Malang dari Tanggul ke Malang ada mobil supirnya nggak ada akhirnya dia minta ada satu muridnya gal ini bisa nyupir gal tidak ayo dah duduk duduk saja di situ gitu subhanallah dihidupkan dia bisa padahal dulu nggak ada yang metik itu nggak ada manual semua sampai ke Malang. Selamat, enak bawanya. Udah itu pulang lagi sampai ke Tanggul, enak, selamat. Begitu sudah coba lagi nggak bisa lagi ya. Nah itu. <laughs> Jadi ini cuma sebab saja, tapi yang mengendalikan mungkin Jibril, mungkin yang lainnya. Ada lagi di antara karomahnya beliau sangat terkenal itu. Kalau seumpama beliau ada, mungkin ini juga kita minta. Karena ini sangat kita dambah dambakan apalagi zaman sekarang ini. Di mana dikatakan di dalam riset bahwasanya di Indonesia ini laki-lakinya yang bisa memuaskan istrinya cuma 60 eh, 35%, 65% yang enggak katanya. Nah, ini termasuk ini. Ada Segda dari Jember, kota Jember, Segda dia. Dia datang kepada Habib, "Bib, saya minta doanya, Bib." Doa untuk apa? Biar kuat, Bib. Katanya saya punya istri baru katanya akhirnya baik tulis kasih jimat udah kamu pegang bawa jimatnya itu subhanallah dapat seminggu datang ini datang Fem Beb bisa nggak dikurangi volumenya katanya jadi sampai berkali-kali Habib sih nggak kuat katanya Habib kasihkan jimatnya kasihkan pada jimatnya atau kamu pergi kata. oh jangan beb akhirnya dia pergi nggak mau dia dapat sebulan datang lagi minta lagi pada Habib supaya dikecilkan volumenya nggak bisa kata Habib kasihkan jimatnya sama anak katanya sampai akhirnya dapat empat bulan itu si suaminya itu datang diantar sama istrinya itu kakinya udah gini-gini gitu. <laughs> nah, jadi ini karomah daripada Allah Taala jadi kalau Allah mau daripada kasihnya gampang saja semuanya akan terjadi gitu. Ada lagi yang bernama Bin Laden, abahnya Osama Bin Laden itu. Namanya uh, uh, apa? Abu uh, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar atau siapa itu? Muhammad Muhammad bin Laden. Osama bin Muhammad bin Laden. Nah, ini Muhammad bin Laden ini waktu Habib Soleh Tanggul ini pergi ke Mekah dalam keadaan sakit, sakitnya parah. Dia harus cuci darah, bukan hanya seminggu sekali, tapi per 4 jam atau per 5 jam. Jadi sehingga kemana-mana dia bawa alat untuk cuci darahnya itu bawa alat itu. Begitu datang habis sholat Tanggul, maka dia bilang dia bawa alat dan sebagainya, tapi dia pengen karena dia itu e, orang soleh, dia pengen hadir di sana. Begitu dia sampai ke sana, bawa sesuatu di perutnya, dia heran tuh apa itu di perutnya itu? Gel ini alat, Bib, anak harus e, dicuci darahnya setiap sekian jam. Gitu. Gel mana mana, biarkan aku pegang katanya. Gel jangan, Bib, jangan. Ah, dipegang alatnya dicabut sama dia. Nyambung itu ke dalam itu, dicabut dan subhanallah mulai saat itu nggak perlu lagi pada alat ini. Sembuh. Jadi secara akal tidak mungkin, tapi lihat terjadi. Akhirnya dia dikasih hadiah emas. Satu black isinya emas semuanya. Satu blacknya dikirim, eh, dua black, satu satu dikirim ke Hadramut, satu dikirim ke Indonesia. Disodakan di Indonesia. Nah, nah, itu sangat terkenal ceritanya itu di uh, eh, Mekah. Itulah karomah. Nah, kadang-kadang kita ini melihat cuma akhirnya saja nggak melihat bagaimana beliau mendapatkannya. Kita melihat wah asik ya jadi orang wali ya, bisa keluar karomah dan sebagainya. Tidak melihat bagaimana awalnya, bagaimana malamnya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana amalnya itu sama sekali kita melihat itu. Oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Abdul Qadir Jailani berkata, "Man nadhara fil bidayah lam yasil ila nihayah." Barang siapa yang melihat kepada nihayahnya, faham? maka dia tidak akan sampai kepada nihaya tersebut. Tapi kalau melihat kepada bidayahnya, maka dia bisa menjadi seperti wali tersebut. Jadi jangan melihat kepada Habib Umar bin Hafid sekarangnya, Habib James Smith sekarangnya, Habib Soleh Al-Hamid ceritanya yang karoma-karomanya. Lihat awalnya. Beliau itu selama 15 tahun itu dikenal oleh orang itu seperti orang gila. Kenapa? Ingin menghancurkan hawa nafsunya. Itu di Jakarta itu mungkin ada kita kenal namanya Habib Ahmad Kuncung. Habib Ahmad Al-Haddad. Dia seorang majdub. Seorang wali majdub. Jadi beliau itu diantara karomahnya. Suatu waktu beliau itu mau masuk beskop. Jangan ditiru ini. jadi dia, mau masuk beskop. Pakai gamis, pakai imamah. Seperti kita ini. Akhirnya kan heran. Belanda pada waktu itu heran. Loh kok ada Habib mau masuk beskop. Dia, dia yang di dalam semua itu orang-orang Belanda, orang-orang yang eh, yang punya uang lah dengan dasi, dengan sepatu. Ini datang pakai gamis, pakai jubah. Akhirnya gal, mau apa? Habib datang ke sini, gal saya mau lihat bioskop. Dilarang. Karena orang semacam ini nanti jadi yang di dalam jadi nggak enak kan? Ada Habib ini, dilarang. Akhirnya karena di dalam masuk ya udah dia duduk di situ. Subhanallah, itu disetel itu nggak bisa-bisa. Datang mekaniknya yang ini, yang itu semua nggak ada yang bisa hidup Hanya apa yang terjadi? Nggak ada kerusakan ini baru alatnya dan sebagainya. Tapi kenapa nggak bisa tersetel juga? Akhirnya ada satu yang mengatakan gal mungkin Habib itu. Coba masukkan aja. Begitu dia masuk langsung hidup. Duduk Habib di sana, tapi duduknya dia bukan duduk seperti kita. Kita nikmatin. Kalau dia tidak, dia berzikir. Apa yang terjadi setelah itu? Dia begitu dia masuk itu dapat dilihat layarnya itu bisa kembali lagi. Kemudian dia terakhir lagi kali yang keluar dari bioskop itu. Setelah selesai semua, mereka keluar semua baru beliau keluar terakhir. Begitu beliau keluar terakhir itu semua runtuh itu. Bioskop itu runtuh. Jadi adanya Habib itu cuma nahan. Jangan sampai ini kena kepada mereka itu dalam keadaan mereka melihat maksiat. Nah, itulah mereka para aulia Allah gitu. Nah, oleh karenanya, nah, kalau kita melihat kepada beliau, jangan lihat akhirnya, jangan lihat setelah dia menjadi wali, setelah keluar karomahnya, lihat awalnya. Ini beliau ini seorang yang sangat-sangat mujahadah melawan hawa nafsunya, merendahkan dirinya. Sampai-sampai itu dia itu dikatakan oleh orang sekitarnya itu orang gila. Bayangkan. Dia itu ambil eh, bambu-bambu runcing itu diruncingkan kemudian dia duduk di atasnya. Luka, darah semua di belakangnya naik lagi, duduk lagi, darah terus. Giginya itu diambil sama palu foto-foto semua gitu. Jadi untuk apa? Bukan bukan dia menyiksa diri tidak, tapi dia mempunyai suatu keinginan. Untuk apa? Menjatuhkan hawa nafsunya. Oleh karenanya ada suatu kaidah menurut Imam Ghazali, apapun pekerjaannya itu kalau tujuannya satu untuk melemahkan dan menghancurkan dan mujahadah untuk melawan hawa nafsunya, maka itu menjadi baik. Yang tadinya tidak baik menjadi baik asalkan itu tidak bertentangan dengan agama. Nah, oleh karena itu maka ini Habib Ahmad bin Hasan Atas ini e, hubungannya sama apa tadi ya? Nah, ini Habib Ahmad bin Hasan Al Atas bicara masalah sholat tadi ya. Jadi beliau ini Habib Ahmad bin Hasan itu gurunya Habib Ali Habsi Saibul Maulid. Eh, Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsi Kuitang. Memang beliau ini yang mengatakan bahwasanya so, segala macam sholat uh, eh, ah, was was uh, ah, oh doa doa. Jadi Habib Ahmad Basatos memberikan ijazah kepada kita dan saya punya ijazahnya itu saya dapat dari guru saya Habib Zain Smith. Nah itu kalau dibaca sama orang was was itu bisa hilang. Apa itu? Pegang dada kiri setelah sholat lima waktu sambil dipegang kita membaca Subhanal Malikil Khalaq sebanyak lima kali. Subhana malikal khallaq, subhana malikal khallaq, subhana malikal khallaq, subhana malikal khallaq. Bukan lima kali, tujuh kali. Setelah itu baca in yasha yuzhikum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Itu ayat. In yasha yuzhikum kalau Allah mau yuzhikum Allah akan membinasakan kalian semua wa ya'ti bi khalqin jadid dan akan mendatangkan dengan dengan suatu makhluk yang baru wa mazalika Allah bi'aziz dan hal yang demikian itu bukanlah sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baca ayat itu. Subhana malikil khallaq diulang sampai tujuh kali. Udah itu baca in yasya'yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa mazalika 'ala Allah bi'aziz itu dapat menghilangkan sifat was-was baik itu dalam udu, dalam toharo maupun dalam sholat kita. Ada juga yang was-was, ada juga yang terlalu ehmal. Mengentengkan Udu di tempat sembarangan Nggak ngerti yang namanya najis Nggak ngerti Nah ini kencingnya juga begitu Tidak sampai dituntaskan Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW Suatu waktu ketika beliau melewati satu kuburan Dua kuburan Maka beliau mengambil pelepah kurma Diletakkan di atas kubur, dua kuburan tersebut Ditanya oleh sahabat, kenapa kau lakukan ya Rasulullah? Gal iya, aku melihat dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satunya karena suka mengadu domba, suka memfitnah, yang satunya lagi karena dia tidak menjaga daripada najis atau kata orang ulama dia itu tidak kencing sampai tuntas sehingga najisnya kemana-mana kena daripada bajunya. Nah ini ada juga yang semacam itu. Dua-duanya juga tidak baik dan dua-duanya itu karena sebab dia tidak belajar. Nah, oleh karena itulah maka agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah, tidak memberatkan sama sekali. Jadi kalau kita melihat orang yang waswas seakan-akan berat sekali, kenapa dia tidak tahu ilmunya? Yang namanya cebol itu nggak nggak nggak perlu berulang-ulang, tidak perlu. Yang namanya najis hukmiyah maupun najis ainiyah yang bisa hilang dengan satu kali siraman, satu kali siraman selesai sudah. Nggak perlu dua kali, tiga kali dan sebagainya. Kalau timbul keraguan, jangan-jangan masih ada, jangan-jangan keluar lagi, Nah itu kan jangan-jangan, namanya jangan-jangan itu kan nggak pasti. Sedangkan sesuatu yang nggak pasti sudah ada kaidahnya. Al yakin la yuzalu bish bishak Sesuatu yang kita yakini itu tidak mungkin akan hilang hukum yakinnya itu dengan sesuatu yang kita ragukan. Dan juga di, dikatakan oleh para ulama, kalau kita ragu terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada asalnya. Misalnya apa? Kita yakin, aku tadi uduk tapi kayaknya keluar. Nah, bagaimana hukumnya? Kita jangan ikuti kayaknya keluar itu. Kenapa? Enggak pasti. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita dan mengajarkan jika kalian sholat kemudian merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluan maka jangan kamu langsung keluar dari sholat kamu sampai engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Jadi sampai engkau mendengar suaranya atau engkau mencium baunya. Kalau tidak mendengarkan dua-duanya, tidak mendengar suaranya, tidak keciuman baunya, berarti kamu dalam keadaan memang itu adalah sebuah bisikan, sebuah godaan. Karena setan itu masuk ke tempat jalannya darah saja masuk, apalagi tempat kemaluan kita. Yang pastinya lebih besar daripada aliran darah gitu. Nah, oleh karenanya jadi jangan jangan kita mau diperbudak dan di eh, apa diperdaya oleh setan, kita harus melawannya. Walahtiyatu fiha fil badani was wal makani dan diantara termasuk muhafadah kepada salat adalah kita itu melaksanakan toharoh dengan sempurna. Artinya sempurna apa? Tidak mungkin kita dapatkan kesempurnaan kecuali jika kita melaksanakan sunnah-sunnahnya semuanya. Uduk dengan sunnahnya, mandi dengan sunnahnya. Itu yang mengarang kitab Buwiyatul Mustarsidin, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Itu beliau itu kalau mau ngambil air uduk, itu menghabiskan waktu sekitar satu jam. Bukan karena was-was, tidak. Karena apa? Karena dia ingin melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Dan ini yang tidak ada sama kita sekarang ini. Kita sudah tidak peduli lagi sunnah bagaimana sunnah itu bisa mendekatkan diri kita pada Allah, bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak kita pedulikan lagi sekarang ini. Bahkan kadang-kadang kita masuk ke masjid, pakai tangan kanan, pakai kaki kanan dulu, pakai kaki kiri, sudah tidak kita pedulikan. Kita mau tidur, baca doa atau tidak, bangun tidur, kita baca doa atau tidak, kita tidak pedulikan. Masuk kamar mandi, mau pakai kaki yang kiri dulu, apa kaki yang kanan, kita tidak pedulikan. Ini sekarang kita keadaan kita. Bagaimana akan tampak wilayah kepada kita? Bagaimana akan tampak mahabbah kepada kita? Padahal Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya seseorang hamba itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah lebih daripada apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala daripada pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Kalau pekerjaan yang wajib itu ada sesuatu kewajiban. Tapi pekerjaan sunnah itu ada sebuah kemuliaan, kesempurnaan. Oleh karenanya Allah ingin memberikan plus juga. Diberikanlah kemuliaan, diberikanlah karomah, diberikanlah e, mahabbatun nas kepada dia dan sebagainya. Nah, itu diantara bonus yang Allah berikan karena pekerjaan-pekerjaan sunnah itu. Nah, oleh karenanya ini Habib Abdurrahman bin Muhammad beliau itu tidak keluar dari kamar mandinya kecuali satu jam karena dia laksanakan semua sunnah-sunnahnya udu dari mulai doa-doanya, siwaknya, basmalahnya, semuanya dilaksanakan. Melaksanakan mengguyur udu itu sebanyak tiga kali dan sebagainya. Dirasakan, dihayati, dicermati. Sehingga mengambilkan waktu. Udunya saja satu jam. Tema nah, ini beda dengan kita. Nah, oleh karenanya, kata beliau, kata Habibullah Haddad, itu termasuk kamalut tahara itu termasuk muhafadzul shalah. Wa isbaghul wudu, kemudian melaksanakan wudu dengan sempurna. Taslisuhu, yaitu me, me, membasuh setiap anggota wudu tiga kali tiga kali, membasuh muka tiga kali, membasuh tangan tiga kali, mengusap kepala tiga kali. Min ghairi waswasatin wala israf, tapi jangan sampai waswas seperti tadi. Dan juga jangan sampai berlebihan karena hukumnya makruh. Fa innal waswata fi taharati was min amali syaitan. Nah, ini. Karena ketahuilah bahwasanya waswas di dalam tohara itu maupun di dalam solat itu itu adalah pekerjaannya setan. Jadi nggak ada yang namanya waswas itu baik itu nggak ada. Nggak ada orang soleh itu kemudian dia itu waswas itu nggak ada orang alim waswas nggak ada orang soleh mungkin. Tapi kalau orang alim waswas nggak. Oleh karenanya sahabat-sahabat Nabi itu berkata, menceritakan tentang sifat solatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah aku lihat solat yang paling pendek dan paling cepat lebih daripada solatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hal itu juga di dalam kesempatan lain sahabat juga berkata dan aku tidak pernah melihat solat yang lebih panjang dan lebih lama lebih daripada solatnya Nabi. Nah, ini. Lamanya Nabi ketika beliau itu melaksanakan munajat kepada Allah Ta'ala sebentarnya Nabi karena beliau itu sempurna. Tidak was-was, tidak ehmal juga, tidak mengentengkan. Nah, oleh itulah yang perlu ditiru kepada kita semua. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Sallu kama muni usalli." Yulbisu biha ala man golla ilmuhu wa dha'ufa aklu. Nah, ini disebutkan semuanya. Di mana yulabisu menyamarkan meragukan, membingungkan iblis itu atau setan itu kepada orang yang udu atau orang yang sholat itu di dalam apa? Siapa yang bisa dikalahkan? Siapa yang bisa digoda? Siapa yang bisa dibisik oleh setan? Kata Habibul Haddad, man ilmuhu. Sedikit ilmunya. Itu sebab pertama, orang yang kurang ilmunya. Itu bisa was-was. Kalau banyak ilmunya tidak was-was dia. Wada'ufa atau akalnya kurang, akalnya lemah. Jadilah dia semacam itu. Oleh karenanya jadi yang merasa dirinya itu waswas maka hendaknya dari sekarang kita lawan. Berapa waktu yang telah berlalu begitu saja tanpa dalam keadaan ibadah? Oh, itu bukan sama sekali bukan termasuk ibadah, tapi itu adalah termasuk buang-buang waktu yang yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ba'du salaf sebagaimana para para sebagian salaf itu mengatakan al waswasa min jahlin bis sunnah au khabalin fil akal. Sebabnya waswas itu karena dia itu bodoh dengan agama, bodoh dengan ilmu agama, atau karena kurang akalnya. Wa mazhabus salah, wa mazhabus fi taharat, sedangkan mazhabnya salaf di dalam cara bersuci, wa mazhabul mahmud, yaitu mazhab yang mulia, mazhab yang dipuji. Mazhab yang dipuji. Wa fi jamil asya' Dan di dalam segala sesuatu fa innahumul kedua karena salaf itu adalah teladan kita, suri teladan kita. Oleh karenanya lihat bagaimana Habibullah Haddad sahibul, sahibul kitab ini beliau mengatakan hendaknya dalam segala hal kita selalu berpedoman kepada tiga hal. Apa itu? Ilzam kitab Allah, wadba sunnatan, waqtad hadakallah bil asrafi. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Yang kedua, berpegang teguhlah kalian juga kepada ahli hadis kepada hadis Nabi. Tapi yang ketiga, kamu ikuti para salaf kamu. Nah, makanya coba lihat sekarang orang sekarang ini. Karena mereka juga berpegang teguh hanya kepada Al-Quran dan hadis, kadang-kadang dia kelewatan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mengikuti salafnya. Sampai kita dengar orang lagi sholat Jumat dibom. Kenapa demikian? Ya karena dia itu tidak ikuti salaf. Hanya dilihat Al-Qur'annya. Hanya dilihat hadisnya. Di dalam Al-Quran sebutkan kita harus jihad, tapi nggak tahu lihat bagaimana sahabat Nabi, lihat bagaimana para tabiin, lihat bagaimana para ulama. Oleh karenanya sesungguhnya sebab musabab kenapa sekarang ini banyak aliran sesat, ya, banyak e, kaum muslimin yang salah e, nalarnya, salah pekerjaannya, salah perbuatannya itu tidak lain dan tidak bukan karena satu hal. Apa itu? Mereka itu telah mendapatkan ilmu bukan pada sumbernya yang semestinya. Ini sebabnya. Ada pluralisme, ada liberalisme, ada aliran-aliran yang baru-baru ini semua itu. Itu karena apa? Mereka tidak mengambil dari sumbernya. Coba mereka ambil sumbernya. Jadilah seperti Imam Nawawi. Jadilah seperti Imam Rafi'i. Jadilah seperti Kiai Hamid. Karena apa? Sumber ada. Gurunya itu bisa kita bertanggung jawabkan. Saya punya guru. Habib Zain bin Semit abah saya Habib Hasan Baharun. Habib Zain itu gurunya Habib Muhammad bin Hafid, ayahnya Habib Umar bin Hafid. Habib Muhammad bin Hafid gurunya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri gurunya Habib Alwi Al-Mashhur, anaknya Habib Abdurrahman. Habib Alwi gurunya ayahnya sendiri Habib Abdurrahman Mashur. Habib Abdurrahman Mashur gurunya adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Saibul Maulid. Habib Ali Habsi gurunya adalah Habib Bakar bin Abdullah Atas. Abu Bakar Abdullah Atas gurunya Habib eh, Hasan bin Saleh Al-Bahar. Abu Bakar bin Saleh Al-Bahar gurunya Habib Abdullah bin Saleh bin Tohir. Terus nyambung. Dan kalau kita lihat satu-satu kita preteli siapa mereka? Orang-orang luar biasa. Saya punya guru yang dari Madinah sekarang Habib Zainul Sumit. Nggak pernah kita lihat ada satu waktu beliau itu mulutnya diam. Nggak pernah. Selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Sholat tahunnya tidak pernah ketinggalan. Nggak pernah dia itu jam dua nggak bangun. Bangun terus. Mau tidur selalu kita bersama dia. Gurunya juga seperti itu, guru-gurunya seperti itu dan begitu sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat Nabi. Jadi ilmunya itu barokah. Ilmu itu bukan hanya yang dibaca itu tidak, tapi ilmu itu yang dilihat dari seorang murid kepada gurunya, praktek ini. Ini yang yang jarang untuk kita dapatkan sekarang ini kecuali dari orang-orang yang punya silsilah keilmuannya itu benar-benar terbukti, benar-benar nyata. Ilmu yang seperti itu ilmu yang bawa kebahagiaan, ilmu yang bawa kemanfaatan, ilmu yang menjaga kita supaya kita tidak menjadi orang yang nyeleneh seperti zaman sekarang ini. Kita minta pada Allah taala semoga kita semua dan kaum muslimin dan semua keluarga kita, semua uh, anak keturunan kita sampai hari kiamat ya Allah dengan berkatnya majelis yang mulia ini berkat kitab yang mulia ini, berkat pengarangnya yang mulia dan berkat para habaib, para aulia, para kiai yang disebutkan tadi ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang selamat dari fitnah zaman sekarang ini ya Allah. Perbaikilah perbuatan kami ya Allah. Perbaikilah amal kami ya Allah. Jangan jadilah kami, jangan jadikan kami termasuk yang beramal dan kami merasa amal kami baik, tapi ternyata di dalam pandanganmu itu adalah amal yang tidak baik karena kekurangan ilmu kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah ilmu yang kami dapatkan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad Muhammad SAW al ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum yang namanya ilmu itu adalah sebuah agama ilmu itu adalah agamamu maka hendaknya kalian lihat kalian lihat siapa yang kalian pelajari kepadanya ilmu tersebut ya Allah jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan guru-guru yang tepat yang membawa kami membimbing kami kepada jalurmu ya Allah ridhamu ya Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya awal awalin ya akhir akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umur fi amal wa rizqan wasi'an la tuhasibna alayya ya Allah wa la tuazibni alayhi wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi نعم، والحمد لله رب العالمين